بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم <clears throat> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسو واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد واهد قلوبنا ونوير بصارنا وصحي بداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك Minggu yang lalu sudah sampai kepada pembahasan jikalau seseorang itu dia lupa niat malam hari ya maka dia wajib puasa dan wajib qada puasanya wajib, kodoknya wajib juga. Karena dianggap dia makan haram, tapi dia nggak boleh makan gitu kan, makannya haram. Nanti wajib kodok. Begitu juga orang yang sahurnya dia sangka masih sahur, ternyata udah subuh, maka wajib nahan, maksudnya wajib puasa, wajib kodok. Ya, wajib nahan, wajib kodok. Atau orang yang buka puasa ternyata belum maghrib, maka dia wajib nahan sisanya itu berapa lima menit lagi. Wajib nahan, wajib kodok, ya, karena udah batal dia itu. Karena ya kalau dia kurang kurang ini kletor dianggap mau buru-buru makanya buka puasa mesti yakin dulu. Kecuali orang yang sakit, orang yang musafir. Dia kan dua-duanya boleh nggak puasa. Ya. Dia boleh nggak puasa. Nah, itu boleh makan dia tuh. Boleh makan bayar kodok. Wajib kodok tapi boleh makan. Selama nggak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah sembunyi sembunyi itu sunnah buat dia. Sembunyi makannya bukan sembunyi puasanya, porak-porak namanya dong. Dosa pura-pura. Orang kaya puasa nggak puasa, eh. bohong namanya. Ya Enggak, ada nggak puasa. Eh. Ya, bilang nggak puasa, eh. aneh kan sakit nggak puasa. Makannya cuma sembunyi-sembunyi gitu, supaya nggak timbul fitnah. Begitu ya orang yang musafir atau sakit, kemudian uzurnya hilang di tengah jalan. Seperti dia dari Bandung, dia puasa, pas pulang ke Jakarta, masih ada waktu. Ya, jam 3 sampai. Gimana musafir udah habis tuh. Musafir udah sedang jadi udah sampai Jakarta kan musafir udah habis. Nah itu gimana sih saya waktu itu boleh nak ah, boleh boleh makan nggak dia boleh makan nggak apa-apa. Ya iya, nggak wajib nahan boleh makan sudah. Nanti kotor aja. Jadi masalahnya ada orang yang wajib nahan wajib kotor, ada orang yang boleh makan wajib kotor. Ya. Yang boleh makan cuma tiga, head masuk nifas sama. Orang yang musafir, baik musafirnya penuh maupun musafir separuh iya. ya maksudnya dari tempat tempatnya musafir datang sampai ke mukim masih ada waktu puasa gitu ya, tetap di situ boleh makan gitu. sama orang yang head ya. orang yang sakit apa lagi kesian dong dia iya. ya, kalau dia nggak makan kesian nah, itu namanya keringanan yang hudud atau batasan yang Allah berikan Wa mimma yubtilu sawabu saum. Sawab saum. Dan daripada apa-apa yang membatalkan sawab saum pahalanya puasa ya. Ijma'an secara ijma' al-kizbu wal eh? ghiba wal musyadimah. Bohong, riba, musyadamah. Caci maki. Lagi puasa bohong. Lagi puasa riba. Ngomongin kejelekan orang walaupun memang benar. Ya. Disebut riba itu karena ngomongin kejelekan orang yang memang orang itu berbuat jelek. Kalau ngomongin kejelekan orang yang ternyata dia nggak berbuat itu fitnah. Lebih kejam lagi fitnah. Fitnah itu ya Fitnah kalau dia nggak minta maaf sama yang difitnah dengan dengan klarifikasi dan nggak minta maaf kepada Allah, maka dia termasuk orang yang tidak diampuni dosanya. Fitnah. Ya. Makanya dikatakan al fitnah itu asyadu minal Jika orang bertanya Rasulullah saya begini, saya begini, saya begini, semuanya Rasulullah menjawab insya Allah masih beriman. Tapi ketika ya Rasulullah ada seorang memfitnah saudaranya, dia itu nggak beriman. Dia itu nggak beriman. Jadi fitnah itu artinya ngomongin kejelekan orang, ternyata orang itu nggak berbuat jelek. Iya. Itu namanya fitnah. Kalau ngomongin kejelekan orang yang memang orang itu memang jelek, berbuat jelek, itu riba Orang zina nih, eh, tetangga zina, itu ngomongin itu riba. Yang sering begitu kita. Ada orang ketahuan kejelekannya kita oh, ngomong aja, wah si bulan ya. Nah, itu ghibah disebut. Wal musyatimah caci maki. Ya. Nah itu batalin pahala puasa. Ijma tuh. Lima kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula dzur wal amal bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري Kata Rasulullah bagi apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta wal amal dan beramal dengan yang enggak bagus kedustaan-kedustaan falaisa lillahi hajatun Allah enggak punya hajat buat orang itu pada dia ninggalin makan dan ninggalin minumnya. Allah nggak peduli. Orang puasa itu orang maksudnya kan puasa ninggalin makan ninggalin Allah nggak butuh ambil puasa ini. Anaknya gitu. Siapa orang yang berpuasa tapi masih ngomong dusta dan ber, berbuat sesuatu yang kedustaan, kata Nabi, Allah nggak butuh puasanya. Ya nggak butuh puasa. Mananya nggak dapat pahala. رواه Bukhari. Wagala sallallahu alaihi wasallam Rubba saimin. laisa lahu min siyami illa dhama'u الظمأ nasai النسائي sedikit uh, sedikit ya iya. nah, sedikit orang yang puasa ya, seringkali orang yang berpuasa tidak ada bagian tidak ada baginya daripada puasanya melainkan lapar eh melainkan haus saja ya. Rawahul Nasai. Wasya'u sayang tahan nggak dapat pahala. Wa warada fi hadisin dan warid datang pada satu hadis. Laisa siyamu minat ta'ami wa syarabi. Innama siyamu al lagwi war rafal. Ia adalah puasa daripada makanan dan minum. Puasa itu bukan sekedar nahan makan, nahan minum. Inna masyam Sesungguhnya puasa itu minal lagwi warrafas daripada ucapan yang lalu ya, yang main-main gak ada faedahnya. Ya, dan ucapan yang keji. Ini yang paling berat ya. Iya. Ya, paling berat puasa itu puasa itu kalau nahan lapar, nahan haus, gampang katanya. Ahwan. Enteng. Anak kecil aja yang 10 tahun bisa nahan makan, nahan minum. Banyak kan anak kecil yang sekarang puasa. Yes. Iya. Wah, puasa. Tapi yang berat itu puasa nahan lidah, nahan ya, hawa nafsu. وقال الحافظ أبو موسى المديني هو على شرط مسلم ya hadis itu berdasarkan syarat Imam Muslim yang hanyalah puasa itu daripada daripada ucapan yang lara dan ucapan yang keji. Berkata Hafiz Abu Musa Al-Madini, orang Madinah ya. Kalau orang Mekah Al-Makki. Itu hadis huwa ala syarti muslim. Hadisnya atas syarat muslim. Gala ba'du salaf. Berkata sebahagian ulama salaf. Ahwanu syami tarkut ta'am wa syarab. Sepaling ringan puasa, ninggalin makan, ninggalin minum. Paling encer tuh. Ya. Yeah. Yang berat itu tuh nahan lidah dari bohong, nahan lidah dari ropas, nahan lidah dari riba, nahan lidah dari kedip, nahan mata dari pandangan yang haram. Ya. Nahan, nahan, nahan dari segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu yang berat. Tetapi ada hadis yang menerangkan itu semuanya bukan batalin pahala puasa, batalin puasa. Ya. ya. Batalin puasa. Wakala iza idza sumtu idza sumta bal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharib. Wa da' hadzal Dan berkata apabila kamu berpuasa maka hendaklah berpuasa juga telinga kamu, puasa juga penglihatan kamu, lidah kamu daripada dusta dan keharaman-keharaman. Jadi kalau kata kata Rasulullah kalau kamu puasa, hendaknya bukan hanya kamu yang puasa, tapi mata kamu puasa juga. Ya, lidah kamu puasa. Ya, pendengaran kamu, kuping kamu puasa daripada yang dusta dan haram-haram. Wajah asal jar tinggalin nyakitin tetangga, tinggalkan nyakitin tetangga. واعلم أن التجرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمن إلا بعد التجرب بترك المحرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات كان بمسابة من يترك الفرائض ويتجرب بالنوافل Wa'lam dan ketahuilah bahwasanya ila ilallah, deketin diri kepada Allah dengan ibadah. ila ilallah maknanya dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah apa aja deh. Baik itu salat, puasa, haji, zakat, ya, sedekah, itu maknanya tagarrub. Mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah. Ketahuilah bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Ya. kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Yang memang ditinggalin enggak apa-apa, dikerjain enggak apa-apa. Ya. La yakunu tidak menjadi sempurna illa ba'da tagarrubi bitarkil muharramah kecuali dengan takarrub meninggalkan yang haram. Ya. Mau tadarrub kepada Allah dengan perkara-perkara yang mubah. Tapi ngerjain yang haram, percuma. Nggak ketutup. Kayak orang ninggalin sholat palsu, balas, balas balasnya ngimbangin sunnah. Ini nggak kebalas. Kodok dulu yang fardu, baru tutupin yang sunnah. Ya. Uang sembahyang sebelas bulan Ramadan baru sembahyang. sebelas bulan nggak sembahyang, Ramadan baru sembahyang, tapi sembahyang terawih doang. Ya. Sebulan penuh rajin itu subuh, johor, asar, maghrib, isya berjamaah. Gak pernah tinggal. Tapi yang sebelas bulan ini nggak dikodok. Cuman sembahyang yang di bulan Ramadan saja tuh yang di sembahyang tuh, johor, subuh deh, bohongnya, asalnya maghribnya, ame sebayang terawihnya gitu kan. Bu, apa itu ketutup tuh? Yang fardu kemarin dengan terawih dia enggak, agak, ya. enggak sempurna. Pamanir takabal muharrama siapa orang yang melakukan perbuatan haram. Summa tagarraba bitarkil mubahat Kemudian tagurub kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah. dan Nabi Musa berarti adalah kedudukannya ya seperti orang rukul para faraidha ninggalin kefarduan wa yatagarrabu bin nawafil itu kerjain haram ngerjain yang mubah gitu ya. apa perbuatan mubah ini makan minum gitu ya Wa idana saumuhu mujzi'a. Ini maknanya apa dia bilang? Dia puasa iya. nahan makan. Nahan minum kan mubah tuh. Iya. Makan kan perkara mubah. Itu makan boleh, kagak makan juga orang opo-opo. Ya. Yeah. Dia nahan diri dari makan, dari minum, tapi nggak nahan dari yang haram. Ngomongin orang, kan ngomongin orang kok haram. Iya. Dusta haram fitnah, riba, nami, musyadamah. Ya. Itu kan haram. Justru itu yang mestinya ditahan. Bukannya semata-mata makan, makanlah mubah. Cuman lagi puasa memang jadi haram. Tapi kan asalnya perkara mubah itu. Yang kalau tidak di bulan puasa, boleh aja makan. Boleh aja makan, boleh aja kakak. Ya, tetapi yang namanya riba, namimah, musyatimah, irik, bukan hanya bulan puasa diharamin Di luar bulan puasa juga kapan waktu. Terus terus haram. Terus haram. Itu maknanya orang yang tak gerut kepada Allah dengan yang mubah tetapi ngerjain yang haram nggak akan nyampe lagi Maknanya tadi puasa daripada nahan lapar dan nahan haus tapi mulutnya nggak ditahan dari riba yang haram kerjain nah itu percuma ini maknanya ulama mengatakan dalam ini nasihatnya wa in kana saumu mutian sekalipun puasanya cukup maknanya nggak kodo nggak perlu bayar kodo cuma ya begitu aja deh puasa nggak ada artinya pantas saja disuruh Ramadan balas dendam maksiat lagi malas lagi. Eh, nggak, ada asar. Padahal segala ibadah itu mestinya berasar. Mestinya mempengaruhi jiwa. Orang sembahyang berjamaah jiwanya berpengaruh. Ada asar. Orang sembahyang rajin ada asar di hatinya. Orang sedekahnya rajin ada asar. Setiap ibadah, setiap kebaikan itu ada asar. Ya, ada bekas yang memberikan kesan baik di hati kita. Makin dia tawadu, makin dia lembut, makin dia oh makin makin benar. Jadi kalau ada di antara kita nih banyak yang ngomong maupun yang dengar, ras bayangnya rajin, puasanya rajin, tapi sombongnya makin rajin juga. Makin jadi berarti tanya dia nih, diri kita nih, oh, bayang gue gimana sih? Gue nggak membentuk diri gue menjadi orang yang benar sih? Indal jumhur di sisi ulama jumhur. Wa in kana saumu tapi indal jumhur. <clears throat> Berarti di sisi ulama yang selain jumhur mungkin ada sebagian ulama mengatakan enggak sah. Wajib qada. Ya cuma enggak dipakai. Dipakai yang zahir yang apa itu yang jumhur aja. Kalau pakai yang pendapat ulama yang keras, oh, banyak di antara kita yang bodoh oh, karena bohong batal puasa, bukan batal pahala, batal puasa. Ya, sebagaimana uduk batal dengan bohong nanti. uduk bohong batal. Ada riwayat. Bihaisu la yu'maru adati. Dengan sekira-kira nggak perlu diulang. Itu puasa nggak perlu di Lakin qala auzai Nah ini dia. Akan tetapi berkata Auza'i Syekh Al-Zain. Yuktiru bil kiski wal riba. Batal puasa dengan bohong dan riba. Bukan batal pahalanya. Puasanya batal. Auza'i berpendapat. Lima kala Rasulullah berdasarkan sabda Rasulullah. Komsu khisalin yuktirna sa'ima. Wa yankutna al mutua Al-kizbu والغيبة والنميمة والنظر بشهوة بشهوة واليمين الكاذبة Kata Rasulullah ada lima perkara yang batalin puasa orang yang puasa, ya, dan batal wudhu. Al-kizbu wal ghibah bohong, ngomongin kejelekan orang, wan namimah adu domba, wan nadharu bi syahwatin ngelihat dengan syahwat, mandang perempuan syahwat itu ya, mandang perempuan dengan syahwat. Ya, ukuran balik itu. Wal yaminu wal yaminul kadzibah. Dan sumpah bohong. Wallahi bohong maksudnya. Bodoh, jadi saksi, saksi bohong. Rawahul al Rawahul Azadi, riwayat Azadi wa Dailani an Anas daripada Anas. Tapi Imam Syafi'i nggak pakai nih hadis itu. Ya. Itu hanya batalin pahala puasa. Wafi mus musnadil imami Ahmad Ahmad dan pada musnad al imami Ahmad anna imra'ataini ya shomata fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajhadahumal ju'u wal 'absu في آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنانه في الإفطار وأرسل إليهما قدحا وقال لهما قيئا فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتها حتى ملأتاه إيه؟ فتعجب الناس من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان صامتا صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما فغدت إحداهما على الأخرى faja'alaka tagtabani nasa فهذا ما akalata min luhumihim dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan ada dua orang perempuan puasa di zaman Rasulullah. Hingga puasa itu membuat dia kelebihan. Ya, lapernya, hausnya membuat dia capek, letih, lemes deh. Ya. Ya, sehingga yang namanya lapar karena haus membuat dua perempuan tadi lemas. Membuat susah. Di iya. akhir nabi, di akhir siang. Dari jam 2, jam 3 gitu. Iya. Capek ini perempuan lemas karena nggak makan, nggak minum. Hampir-hampir pingsan keduanya. Lalu kedua orang itu mutus kepada kepada seseorang kepada Rasulullah minta izin supaya buka puasa. lemas nggak kuat, putus orang kepada Rasulullah. Tanya Rasulullah, boleh gak kita berdua buka ini? Aku sudah lemas banget nih, gak kuat. Puasa gak kuat, boleh gak buka? Dia dikirim seseorang kepada Rasulullah. Itu orang sampai, ya Rasulullah bilang, oh bawa nih apa namanya kodai, betul nih mangkok, ya. Nih bawa mangkok kepada perempuan itu suruh muntahin, suruh muntahin. Waliya ahli. Ya, wagala Rasulullah lakunya gaya ahli. Muntahin aja tuh apa yang di, dari perut kamu. Itu perempuan disuruh muntahin apa yang dimakan waktu sahur. Ya. Dimuntahin perempuan. Keluar apa ya? Darah. Darah segar dan daging yang super. Eh darah kental ame daging segar. Keluar darah super. Eh darah kental ame daging yang yang satu begitu juga. Waktu dia muntahin, keluar juga sama. Ya. ga'atil ukhra misla Hatta mala'tahu. Hatta mala'tahu. Sehingga dua-duanya memenuhi. Itu qada. Ya. Fata'ajabat nas. Lalu manusia pada heran, kok begitu? Lalu Rasulullah bersabda, Hadani samata amma ahallallahu lahumah. وأفطرتا على ما حرم الله ini dua orang perempuan puasa ya daripada apa yang Allah halalkan buat keduanya tapi bukan dengan apa yang Allah haramkan maknanya apa dia puasa riba ngomongin orang ya dia puasa nyaurnya itu pakai yang halal makanan tapi waktu puasa riba ngomongin kejelekan orang berdua Berarti dia udah batal pahala eh puasanya itu dengan riba. Makanya Rasulullah mengatakan dia dia puasa dengan yang Allah halalin tapi berbuka dengan yang apa yang Allah haramkan. Ya. Bulan puasa masih riba juga. Faja'ala tabani Faqadat ihdahuma alal ukhra yang satu pergi ke yang lain. Kan dua orang. Dia datangin temannya perempuan, riba, berdua enak lagi puasa riba, nih campur banget. Kalau jelekin orang berdua anakku, iya, iya, oh, oh itu. Faja'ala kata nas. Maka keduanya itu selalu ngomongin kejelekan manusia. Bahasa ma'akalata min luhumi, Inilah yang mereka makan daripada daging-daging mereka, saudara. Ini ya kan dalam Al-Quran orang yang ngomongin kejelekan saudaranya iya. sama dengan makan bangkai daging saudaranya. يجي العصر وروي عن أبي مسعود الأنصاري لروايتا دل أبي موسى الأنصاري أنه قال ما من عبد صام رمضان في في إنصات وسكوت وذكر الله وحل حلاله وحرم حرامه ولم يرتكب فيه فاحشة إلا انسلخ من رمضان يوم ينسلخ وقد غفرت له ذنوبه كلها ويبنى له بكل تسبيحة وتحليلة بيت في الجنة من زمردة إيه؟ خضراء في جوفها ياقوتات ya fi في جوفها ياقوتة fi jawbi tilkal تلك الياقوتة خيمة من درة مجوفة فيها زوجة من الحور ain يويتن dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari annahu qala ma min 'abdin sama Ramadan. Dia adalah ya. Seorang hamba dia puasa Ramadan. Fi insan, hati-hati ya, eh. insan diperhatiin gitu. Diem, tenang. Gak kesono, gak ngomongin ini, gak begini, gak begini. Udah puasa tenang aja gitu. Wasukutin insatin, wasukutin tenang. Diem. Wa zikrillah, zikir kepada Allah. Ya. Wa halla halalahu dihalalin yang halal. Buka puasa dengan yang halal. Ya, ya puasa dengan yang halal, wa harrama haramu. Diharamkan apa yang haram. Jadi bukanya eh, sahurnya dengan yang halal, bukanya dengan yang halal. Bahkan enggak ngomongin orang, enggak melakukan yang haram Walam yartakib fihi fahishatan. Enggak melakukan perbuatan yang keji di dalam puasanya itu. ya adalah kata Rasulullah yang melakukan hal itu melainkan insalah min Ramadan. Selesai dia dari Ramadan yauma yansalihu pada hari selesainya dia waqad ghufirat lahu dzunubuhu bihi kulluhu kulluha sungguh diampuni baginya dosanya semuanya dosanya semuanya wa yubna lahu tasbihatin dibangun buat dia setiap tasbih bayangin setiap tasbih kalau dia satu tasbih satu bangunan dua tasbih dua bangunan Tiga tasbih, empat tasbih, sepuluh tasbih, seratus tasbih. Berapa tasbih yang dibaca di dalam, di dalam bulan Ramadan? Allah maha tahu dan Allah detiain setiap tasbihnya itu satu bangunan. Wa tahlilatin, satu tahlil, lain lagi. Kayak banget. Ah, kebanyakan gedung surga jadi capek, jangan dianggap di dunia. Di dunia dua rumah yang capek ngurusin. Lagi gak, ada bini, nggak ada bantu lagi. Jangan dianggap rumah dunia ini sama me gedung apa ya. Iya. Itu kan pakai capek-capek, udah bidadari yang ngurusin udah. Mau pindah ke sana nggak pakai jalan kali ya. Iya. Bidadari yang gotong, yang gentong. Iya, Setiap tahlil, tasbih dan tahlil baik pun jannah. Hmm. Satu tasbih berarti kalau sekian tasbih sekian rumah. Dari apa itu rumah di surga? Min jamrod. Batu jamrus. Yang hijau. Jamrus yang hijau. Kayak pantat botol. Hah? Dikit cacatnya lagi. Tahu. Kan mahal banget. pihak di dalamnya ada yakut. Udah rum rumah dari jamrut di bagian dalam terbuat dari yakut merah. Yakut hamra. Fi jawfi yakut, di dalam itu yakut ada khimatun, ada ada tenda. Ada tenda kemah. Kemah ini dari mutiara, mindurah. Eh, ya, yang berlobang mutawibah. Yang di dalamnya ada istri minal uril ain bidadari. Rumahnya jambrut, dalamnya dari batu yakut, di dalam batu yakut itu ada kemah. Di kemahnya itu perempuan bidadari nungguin biasa ya, <laughs> berapa kamar tuh eh berapa rumah didapat setiap rumah aja Hah? ini kita lain lagi tuh hitungannya lain lagi gini mau nggak mau oh takut jangan takut ini kita gak cemburu deh satu masa dia cemburu Ikhwani, hai hey saudaraku, kata pengarang. Ihtamu bi amri saumikum. Perhatiin urusan puasamu. Wahdaru, hati-hati kamu. Mimma yubtiluhu. Daripada apa-apa yang batalkannya. Wa yarudduhu alaikum. Yang menolaknya kepada Hati-hati katanya. Perhatiin masalah puasa. Hati-hati daripada apa-apa yang batalkan puasa. Sehingga tertolak itu puasa kepadamu Dipulangin. Fakat gila idha ta'allaga mazlum. Wallahu a'lam. Fakat gila. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا أنا عليها نحيا وعليها نمر بها نمر إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاه حمد الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمي وزينا من حلمي وبرنا من تقوى وجمعنا